Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah halaman 55 bagian bawah itu perhatian baik-baik. Kata beliau Yaqulu Ibnu Mas'ud berkata Ibnu Mas'ud Di dalam ucapan kemarin itu ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. Ucapan kufitum itu kata beliau, malana majal. Sungguh kalian telah diberikan kecukupan yaitu apa dalam Al-Qur'an was sunnah. Malana majalun fi an nata'ammak fin nusus. Kita tidak punya peluang, tidak punya jalan lagi. Eh, untuk apa? Untuk berdalam-dalaman dalam masalah dalil ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya fani ala wataana gitu loh. Enggak usah berdalam-dalaman, dipikirkan panjang lebar, akhirnya apa? Enggak mau menerima dalil. Paham ya? Nah, terutama asal asma wa sifat. Karena kalau terlalu berdalam-dalaman ujung-ujungnya apa? Menyerupakan Allah Taala dengan apa? Dengan makhluknya. Paham ya? Menyerupakan Allah Subhanahu dengan apa? Dengan makhluknya ujung-ujungnya seperti itu. Tapi apa langsung sami'na wa wataana Amiru hakama ja'at bil Perlakukan eh, jalankan sebagaimana datangnya dalil tersebut tanpa membagaimanakan. Itulah prinsipnya para salaf di dalam memahami asma wa sifat. Kita lihat. Wa nadzi bi syarhin laha lam yaqulhu salaf salih. Kita tidak punya peluang, tidak punya pintu masuk untuk berdalam-dalaman dalam masalah dalil seputar asma wa sifat. Kemudian kita mendatangkan penjelasan untuk nama dan sifat tersebut dengan suatu ucapan yang tidak diucapkan oleh para salaf. Hati-hati. Paham ya? Tangan kata mereka nikmat. Hati-hati. Allah telah datang yang datang katanya perintahnya hati-hati. Allah telah turun yang turun malaikatnya hati-hati. Paham ya? Jangan sampai kita menafsirkan nah menjelaskan dan penjelasan yang sumbernya dari hawa nafsu kita. Yang sumbernya bukan dari Na'am barakallahu fikum para salaf hati-hati. Au naqulu ibaratin ma nataqa bihi as-salaf salih. Atau dia mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pernah diucapkan oleh para salaf salih. Para salaf ahlu sunnati wal jamaah Enggak pernah mereka mengatakan tangan itu adalah kenikmatan, tangan itu kemampuan, enggak pernah. Tangan ya tangan. Paham ya? Tangan ya tangan, turun. Siapa yang turun? Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikatnya, bukan utusannya. Paham ya? Kalau mereka ahlu bid'ah wad dalal, nah dari kalangan al-musyabbihah atau yang semisalnya, mereka mengatakan masa sih Allah telah turun? Kalau turun berarti sama seperti kita. Ayo, ujung-ujungnya menyamakan, tasbih Paham ya? Tamsil, Allahul musta'an. Kan sudah kita lewati definisi apa? Tauhid al-asma wa sifat. Definisi tauhid al-asma wa sifat, yaitu mengesahkan menunggalkan Allah Taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa apa? Empat perkara tanpa mentaktil. Tanpa mentaktil. Tanpa apa lagi? Mentahrif. Taktil itu menolak, menghilangkan. Kedua, mentahrif mengubah makna. Tanpa apa? Mentamsil, menyerupakan. Tanpa apa? Mentakyif, membagaimanakan, menggambarkan. Empat perkara ini hindari. Paham ya? Ahli sunnah dalam masalah penetapan apa kemarin kaidahnya? Isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Itu. Itu kaidahnya. Isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Itu kaidahnya ya. Nah, barakallahu fikum, isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Ini kaidah dihafal. Tulis ya. Kaidahnya ini penting ini sering muncul ini. Apa kaidahnya tadi? Isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Mafhum soal ini? Nah, upayakan tercatat eh, nanti dihafal itu kaidahnya. Jadi isbat penetapan tanpa menyerupakan, tanzih mensucikan sifat yang kurang tanpa taktil, tanpa penolakan. Paham belum? Paham maksudnya ya? Nah, isbatun bila tamsil, tanzihun bila taktil. Penetapan tanpa menyerupakan. Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya tangan, tapi enggak sama dengan tangan makhluk. Nah, satu. Tanzihun bila ta'til. Apa tanzih? Mensucikan tanpa mentaktil. Tanpa harus apa? Tanpa harus mentaktil, menolak. Allah Ta'ala itu punya tangan tapi enggak serupa dengan tangan makhluk. Paham ya? Bukan berarti ketika Allah Ta'ala punya tangan, makhluk juga punya tangan. Berarti kita bersihkan biar enggak serupa dengan makhluk, Allah Ta'ala enggak punya tangan. Nah, itu keliru. Paham belum? Mensucikan boleh tapi tanpa mentaktil, tanpa menghilangkan nama yang ada di situ. Tanpa nah barakallahu fikum menolak yang ada di situ. Apa maksudnya? Nah, isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Nah, penetapan tanpa penyerupaan, pensucian tanpa apa? mensucikan atau pensucian tanpa apa? Tanpa mentaktil, tanpa membuang atau menghilangkan atau menolak nama-nama sifatnya. Nah barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Hadhi qa'idatun 'azimatun annaka la tutalliq li nafsika al-inan. Artinya apa? Ini adalah kaidah yang agung, yaitu jangan sampai kamu melepaskan tali kendali. Paham ya? Untuk dirimu, khususan fi babil asma sifat, terkhususkan dalam masalah asma wa sifat. Au tadkur ma'ani lam salafus salih, atau kamu menyebutkan makna-makna yang tidak disebutkan oleh para salafus salih. Hati-hati. Tajannab hadza, jauhi seperti ini. Li'anna hadza mazratu aqdam. Dikarenakan perbuatan seperti ini adalah apa? Tempat tergelincirnya telapak kaki. Al-Hafidz dan Hajar Asqalani rahimatullah alaihi Al-Imam nawawi mereka berdua imam al sunnah, namun mereka tidak selamat dari ketergelinciran dalam masalah asma sifat ini. Rahimahumullah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Mereka masih ulama al sunnah, ketergelinciran yang muncul dari para ulama bukan berarti membolehkan tapi karena mungkin istihad yang keliru dan saat itu tidak dinukilkan ada orang atau ulama yang menasihatinya. Sehingga apa? Ketika meninggal dunia kita katakan min ulama ahli sunnah waqad zalat akdamuhum Termasuk ulama ahli sunnah hanya saja apa? tergelintir, terpeleset telapak kakinya. Maksudnya bagaimana? Ada kekeliruan di situ. Kalau Imam Nawawi seringnya dalam syarah Sahih Muslim, beliau sering menukilkan ucapan apa? Fihi jawazu at-tabarruk bi athari salihin kalau antum misalkan baca pernah baca atau pernah menyimak, antum akan jumpai jumpai lafaz itu. Imam Nawawi seringnya mengucapkan seperti itu. Di dalam hadis itu ada pendalilan bolehnya mencari berkah dengan apa? Bekas-bekas orang soleh. Boleh enggak? Enggak boleh, syirik. Ketergelinciran di situ ketergelincirannya. Nah, memang kita diperbolehkan dulu ketika Rasulullah masih hidup. Paham ya? Para sahabat mencari berkah sisa-sisa di Rasulullah minum boleh enggak masalah. Tapi begitu beliau meninggal sallallahu alaihi tidak ada lagi dari kalangan manusia yang boleh kita mencari berkahnya. Paham ya? Nah, mohon insyaallah ya. Kemudian untuk Al-Hafidz Ibnu Hajar, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Nubas rahimatullah alaih, beliau punya catatan kaki terhadap Fatul Bari. Di antaranya untuk mentanbih beberapa kekeliruan Al-Imam Al-Hafidz di situ. Masalah asma wa sifat. Paham ya? Nah, kalau antum mengecek meneliti, ya mencari kitab Fathul Bari yang ada takliknya Syekh bin Baz rahmatullah alaihi Bagus sekali. Darussalam cetakannya. Cetakan Saudi ya, bagus. Kita lihat wa anta bi afiyah, walhamdulillah dan kamu selamat walhamdulillah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tahan tali kendali saya tali kendali dirimu. Jangan sampai kamu nah, terlepas dari apa? Dari apa? Dari pengendalian sehingga dalam masalah asma wa sifat ini sembarangan. Nah, karena perkara ini perkara besar bukan perkara yang kecil. Kama kam ra'aina ba'dal kuttab al-'asr. Betapa banyak kami melihat sebagian para penulis eh, nama al-'asr zaman sekarang kita ini, wal muallifin dan juga para pengarang kitab Qadir takabu akhtaan fi istikhdam ibarat. Sungguh mereka telah terjatuh dalam kekeliruan di dalam menggunakan apa? ungkapan-ungkapan, wastilahat dan juga istilah-istilah istahsanuha wa katabuha yang mereka menganggap bagus dan mereka menulis atau mencatat. Antum pun kita pun di dalam melafadzkan bahasa Indonesia itu pun upayakan kalaupun menggunakan istilah-istilah yang lain upayakan sama atau maknanya sesuai dengan yang diinginkan Jangan jauh dari pembahasan, dengan jangan jauh dari temanya sehingga nanti apa? difahami lain. Nah, Arab pun juga sama Arab. Paham ya? Nah, kata beliau di sini para penulis kita, para pengarang kita generasi belakangan zaman sekarang ini kata beliau, mereka sungguh banyak yang terjatuh dalam kekeliruan karena menggunakan istilah-istilah, ungkapan-ungkapan yang mereka anggap bagus padahal tidak sesuai. Wa ya akhta' lam yusbiqu ilaiha khususan fi kutubil aqaid wa hadha ghalatun kabir. Yang mana kekeliruan-kekeliruan tersebut nah barakallahu fikum tidak pernah nah mereka para salaf mendahulunya khususan terlebih-lebih lagi dalam kitab masalah akidah keyakinan. Masalah akidah ini jangan sampai keliru ya. Keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah salafiyah. Akidah yang diambil dari para salaf, para sahabat, tabi'in wa asbagha bukan akidah salafiyah. Bukan akidahnya para selfie yang suka selfie sana, selfie sini, paham ya? Foto sana, foto sini, sebelum daurah difoto dulu masjidnya biar dapat bantuan. Hati-hati. Paham ya? Ahlus sunnah anti yang seperti itu. Kalau misalkan antum suatu ketika menjadi dai atau kita semuanya berdakwah disodorkan seperti itu jangan mau. Maaf kalau difoto kami tidak mau. Kalau mau ngambil faedah audio saja. Sampaikan seperti itu. Paham ya? Karena terkadang kalau kita nggak mampu melawan seperti itu, kita ya pasrah aja. Kalau pasrah berarti kita ridho. Seakan-akan ridho dengan perbuatan kemungkaran tadi tahan, jangan. Paham ya? Kami nggak mau kalau seperti itu. Tolong jangan disyuting. Tolong jangan difoto. Harus tegas seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita lemah berbahaya. Dimanfaatkan nanti antum. Ha? Foto antum diviralkan di bikin terkenal. Ini si pulan katanya haram gak pernah bernyawa, buktinya nongol. Jadi hantaman buat kita barakallahu fikum. Nah. Eh, jadi dakwah sunnah ada dakwah yang apa? Akidahnya salafiyah, manhajnya salafi. Naam. Kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah kaulan, wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinan. Wal wajib, yang wajib al wukuf berhenti. Berhenti apa? berhenti di atas pendapatnya para salaf dalam masalah asma wa sifat sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faqulu syai'an lam yaqulhu as-salaf salih yajib alaina an natajannaba Maka setiap sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh para salaf salih, maka wajib bagi kita semuanya untuk menjauhinya. Terutama dalam masalah asma wa, wa sifat. Ingat-ingat, amiruha kama ja'at bila kaif, itu kaidahnya. Amiruha kama ja'at bila kaif Perlakukan dalil asma sifat sebagaimana datangnya, jangan membagaimanakan. Allah Taala turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya ya? Gambarannya kayak apa ya? Itu nggak boleh. nah ya? Untuk kaifiah siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala makna mungkin. Makna mungkin kita tahu. Paham ya? Karena memang kita Nah barakallahu fikum diajarkan untuk mengenal maknanya, tapi untuk kafiyah wallahu a'lam. Naam. Ikhwan fi din azzaqakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lihat lagi. Hadza huwa tariqun najah. Inilah jalan keselamatan. Hal nahnu balaghana? Hal nahnu balaghna ilma salaf? Aw sawainahum fil ilm? Apakah kita ini sudah mencapai tingkatan ilmunya para salaf? Eh? Ataukah kita sudah menyamai mereka dalam dari sisi ilmu? Hatta nubarihim, hatta nubariyahum fil ibarat sampai kita menandingi mereka dalam masalah ungkapan-ungkapan wa fi nusus dan juga dalam memahami dalil-dalil kita ini lebih pintar atau bagaimana gitu loh. Kita ini lebih pintar atau mereka yang pintar? Ma balagna hadil martabah, kita belum sampai tingkatan ini. Para salaf ilmunya luar biasa. Para sahabat mereka adalah orang yang paling banyak ilmunya. Kita belum seberapa. Paham ya? Orang-orang belakangan belum seberapa kok berani-beraninya mengatakan Allah Taala gak punya tangan. Nah terus bagaimana ayat yang mengatakan tangan itu bukan tangan katanya? Allah Taala gak turun. Nah siapa yang turun itu malaikatnya katanya. Kalian lebih pintar atau para sahabat yang pintar? Para sahabat yang lebih pintar. Kalau para sahabat lebih pintar, kenapa para sahabat nggak mengatakan seperti itu? Kalian mengatakan. Berarti kalian sok tahu gitu loh. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Hati-hati. Kita lihat sini. Summa aidan hum a'mak minna ilman wa fahman. Benar. Kemudian mereka para salaf lebih dalam daripada kita ilmunya dan pemahamannya. Kita terbatas pemahaman kita. Ilmu kita terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Wa fauqa kulli ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita dalam masalah asma sifat memahami dengan otodidak atau dengan pemahaman per individu atau pemahaman hawa nafsu. Allahul musta'an. Li'annahum akhadhu 'anil rasul mubasharatan Dikarenakan mereka mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil dari siapa? Kita mengambil dari atsba atsba atsba tabi'in jauh sekali zamannya. Kalau para sahabat mengambil langsung dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tabi'in mengambil langsung dari siapa? Para sahabat. asbab tabi'in mengambil langsung dari siapa? Dari tabi'in. Kita dari siapa yang kita ambil? Dari para ulama yang datang setelah mereka. Paham ya? Jadi jangan sampai kita menghina para ulama, terutama ulama ahlus sunnati wal jamaah karena mereka adalah apa? warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau kita menghina para ulama ahlus sunnah terkhususkan berarti dikhawatirkan kita menghina Rasulullah SAW yang telah mewariskan ilmunya kepada para ulama. Paham ya? Kepada para sahabat, kemudian sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada para atba'ut tabi'in, asba'ut tabi'in kepada berikutnya berikutnya. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Bahkan termasuk min alamati ahli bid'ah wad-dhalal wa ahli zaik al waqiyah fi ahli asar. Termasuk tanda-tandanya orang sesat, eh? orang sesat, orang menyimpang adalah apa? mencaci maki menghina ahli asar, menghina ahli hadis. Paham ya? Seperti orang-orang apa? Jamaahnya Muhammad Al-Haddad. Nah, barakallahu fiikum atau yang semisalnya, orang Suriyun yang dulu mereka pernah pernah mencaci maki syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Paham ya? Mereka mengatakan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu adalah termasuk ulama haid dan nifas katanya. Tahunya cuma masalah haid sama nifas saja katanya. Memang beliau kalau masalah fikih luar biasa Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Tapi bukan berarti beliau hanya itu saja. Tunjukkan, beliau juga mengarang apa? Masalah lughah. Mulai syarah Jurumiyah, syarah al-Fiyah Alfiyah Malik juga punya. Masalah usul punya enggak? Punya. Al-Usul bin Usul, syarah Waraqat juga ada, syarah Usul Qawaidul Qawaid eh, nambah kalau fikum usul fikih wa qawaid. Paham ya? Masalah mustalah sudah kami sebutkan nanti. Syarah Baikuniyah juga ada. Syarah apa? nambah kalau fikum Nah, Nuzha juga punya. Jadi beliau itu ilmunya luar biasa. Nah, orang-orang Indo ini katanya Ibnu Utsaimin tahunya cuma masalah haid dan nifas katanya. Allahul musta'an hati-hati. Hati-hati ya kalau sudah men mencaci maki para ulama berbahaya. Nah, Dan dari sini barakallahu fiikum. Ikhwani fid din azza kita selesaikan dikit lagi. Kata beliau, "Walihada yaqulu Abdul Mas'ud anhu." Oleh karena ini berkata Abdullah bin Mas'ud anhu, "Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nas ilman wa aqalluhum takallufan, qaumun ikhtarahumullah li sahbatin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Masyaallah. Mereka-mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling banyak ilmunya dan paling sedikit takallufnya. Enggak terlalu membebankan diri nggak punya dana, nggak punya harta, nggak perlu takaluf bangun masjid, minta-minta, enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu nggak ada. Qaumun ikhtarahumullah li suhbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka kaum yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak ilmunya. Eh, paling sedikit takalufnya. Jadi jangan sampai kita dalam masalah agama ini takaluf, membebankan diri Enggak pernah ada perintah suruh bikin masjid itu enggak ada. Keutamaan bikin masjid na'am. Paham ya? Nah, keutamaan bikin masjid na'am. Akan Allah Taala apa? Bikinkan rumah di surga di antaranya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tapi ingat, bukan perintah untuk bangun masjid. Kalau antum enggak mampu, enggak punya uang, enggak usah bangun masjid kemudian minta-minta. Paham ya? Belum punya uangnya sudah apa? Sudah bikin kotak besar. Ha? Ini sekian-sekian hektar mau dibeli. Beli pakai uang apa? Minta-minta jangan. takaluf namanya. Paham ya? Jadi suatu ketika antum dakwah menjadi dai Allah hindari yang namanya minta-minta. Untuk dakwah itu pribadi haram. Paham ya? Kecuali apa? Di dalam hadis qabisa roh Muslim, ya qabisa innal mas'alata la tahil illa ihdatsalah. Wahai qabisa, minta-minta itu haram, enggak dihalalkan kecuali untuk salah satu tiga orang. Pertama apa? Rajulun tahammala hammalatan Orang yang dia itu apa? Memikul hutang. Terbebani hutang besar. Mungkin karena dia mendamaikan seorang sehingga harus membayar hutang banyak atau mungkin dia memikul hutangnya orang tua sehingga harus membayarnya tapi nggak punya uang. Diperbolehkan sampai apa? Hatta yusibah. summa yumsik. Diperbolehkan meminta sampai terlunasi setelah itu menahan. Satu itu. Kedua, nah barakallahu fikum radulun. Naam orang yang apa? Istihad. Paham ya? Atau enam jaih. Ya jaih itu maksudnya dia itu tertimpa musibah besar. Istihad malah sampai habis hartanya. Seperti seperti apa contohnya? Tsunami, kena banjir, tanah longsor, nah, kemudian apa? Gempa bumi, rumahnya habis, hartanya habis, ludes, diperbolehkan dia minta-minta sampai apa? Nah barakallahu fikum sampai bisa menegakkan tulang punggungnya. Setelah itu nanti nggak boleh lagi. Yang ketiga apa? Yang ketiga orang yang tertimpa padanya faqah, kefakiran, benar-benar fakir hatanya yakuna salah satu min ahli hijaz. Paham ya? Sampai tiga orang tiga orang yang berakal, tiga orang yang berilmu mengatakan fulan asabathu faqah. Si fulan tertimpa kefakiran. Nah, disaksikan tiga orang. Si fulan tertimpa kefakiran. Baru diperbolehkan minta sampai apa? bisa menegakkan tulang punggungnya. Itu yang namanya minta-minta diperbolehkan. Selain itu haram. Minta-minta dakwah, proposal, eh, hitam di atas kertas putih hindari barakallahu fikum. Naam. Bebaskan lahan, beli gedung, eh, pembangunan hindari barakallahu fikum. Selama minta-minta jangan. Untuk pribadi bagaimana? Jangan juga. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Muttafaqun alaihi apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumul qiyamah wa laysa fi wajhihi mus'at lahmin. Ngeri. Artinya apa? Dan senantiasa ada orang yang minta-minta terus, minta-minta. Tasawul, minta-minta. Sampai apa? Sampai nanti datang di hari kiamat dalam keadaan tidak ada secuil daging di wajahnya. Ngeri barakallahu fikum na'am. Upayakan kita jangan minta-minta barakallahu fikum kalaupun enggak punya minjam. Minjam lebih mulia daripada minta. Paham ya? Al yadul ulya khairun al yadi asfala Tangan di atas memberi itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah minta. Kalaupun antum butuh minjam daripada minta. Selama antum masih mampu untuk mengembalikan minjam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya antum tidak butuh, enggak perlu hutang. Paham ya? Karena hutang itu tanggung jawabnya besar. Paham ya? Ini kembali ke hukum asal ya. Adapun kalau darurat ya lebih baik hutang daripada minta gitu loh. Paham ya? Itu tetap harus kita jaga karena apa? Karena yang namanya minta-minta itu dalilnya banyak sekali tentang pengharamannya dan juga ancaman-ancamannya. Mau ya. Sampai-sampai Syekh Mukbil bin Hadil Wadi apa kata beliau? Beliau mengarang kitab yang bisa dikatakan tipis, tapi isinya masya Allah luar biasa. Yang terjemahkan orang Hizbiyun, damul masalah, tertolanya minta-minta. Paham ya? dan terjemahannya sudah ada itu. Mereka sendiri minta-minta. Allah mustahil untuk dakwah, untuk ini, untuk itu, tasawul, untuk bebaskan tanah sebelahnya, untuk bebaskan ini dan itu Allah mustahil. Jangan minta-minta. Jangan minta-minta ya. Suatu ketika anda berdakwah, lebih baik makan dari hasil dia kerja sendiri daripada minta-minta ke orang lain. Walaupun jualan madu, jualan roti, jualan cilok, jualan apa lagi kemarin? Hah? Tempe tahu, yang penting halal. Daripada minta-minta. Karena antum sekarang mungkin bisa dikatakan syabab, masih pemuda, belum berkeluarga. Nanti kalau sudah berkeluarga, mungkin dituntut untuk mencari maisha, carilah yang terbaik. Jangan mencari maisha dengan cara yang haram, yaitu apa? Tinta hitam di atas kertas putih, tasawul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi carilah dengan cara yang halal walaupun jualan. Karena apa? Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadisnya Mikdan. Hadisnya apa? Mikdan ibni Nam bin Ma'di Karib Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu wal Bukhari, apa kata beliau? Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amal yadih. Wa inna Allah Daud kana ya'kulu min amal yadih. Artinya apa? Tidaklah ada orang makan sesuatu jauh lebih baik eh, ketika dia apa, makan dari hasil karya dia sendiri, hasil kerja dia sendiri. Dulu Daud alaihissalam makan dari hasil apa? jerih payah kerja nah, Nabi Daud alaihissalam sendiri. Enggak minta beliau. Paham ya? Kerjaannya apa? Beliau tukang bikin apa? Baju dari besi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya kerja itu mulia. Eh? dan kerja macam-macam bentuknya, ada yang kerja online, offline, ada yang nampak, ada yang santai tapi menghasilkan. Paham ya? Ada juga seperti itu. Jadi kerja itu semuanya intinya ada kerja. Ada yang namanya apa? Mencari maisha walaupun dengan cara bagaimanapun bukan berpangku tangan apalagi ngandarkan pemberian orang lain. Hati-hati. Menyandarkan pemberian orang lain berbahaya. Kalau orang lain meninggal, dia mau minta kepada siapa? Coba. Sandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang antum. Paham ya? Tenang. Itu sekedar selingan, nasihat karena antum semuanya tentunya kedepannya akan menjadi orang-orang yang besar. Eh, berkeluarga, ya kan? Seperti itu na barakallahu fikum dan kita alhamdulillah yang sudah berkeluarga misalkan tentunya akan menjadi menjadi apa? pelajaran dan ibrah bagi kita semuanya bahwasanya Minta-minta haram dan kita harus bisa menghindarinya. Nah, ini para sahabat ini. Para sahabat mereka adalah orang yang paling sedikit takalufnya. Enggak mampu ya udah selesai. Enggak ada minta-minta gitu. Nah, barakallahu fikum. Fa aghzarun nas ilman humus sahabah. Maka manusia yang paling banyak ilmunya adalah para sahabat wa aqalluhum takallufan. Dan paling sedikit takalufnya, paling sedikit membebankan dirinya adalah apa? Para sahabat. La takalafun mereka tidak ada yang saling membebankan dirinya. Wala arun fil alfaz dan mereka tidak berlebih-lebihan dalam lafaz. arun itu masih berdalam-dalaman dalam masalah lafaz. Dalam masalah melafazkan mengucapkan wa inna ma ya'khuduna min muqtadal kitab sunnah biduni takalluf. Akan tapi mereka mengambil mengambil apa? Mengambil dari apa yang ada dalam Al-Qur'an sunnah. Paham ya? Mengambil sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an sunnah tanpa takalluf, tanpa pembebanan, tanpa membebankan diri mereka wa tashkik lil ibarat tanpa memberatkan eh, di dalam mengungkapkan ungkapkan semampunya barakallahu fikum karena manusia itu beda-beda ya ada yang pandai dalam mengungkapkan ada yang terkadang ungkapannya sulit dan berat ada yang tahu ungkapannya tapi berat mengungkapkan paham ya sehingga apa semuanya tentunya nantinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan di dalam melafadzkan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani Termasuk doanya sebagian para nabi yang seperti itu. Doanya siapa itu? Nah, Daud alaihissalam kan? Musa alaihissalam kan? Nah, ketika apa? Ketika berdakwah karena saat itu memang posisinya kaum itu suka ngejek gitu ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Agar diberikan kelapangan di dada, kemudian di di apa diuraikan ikatan-ikatan yang menghalang-halangi di dalam lisan ini dan agar dipahami ucapannya oleh kaumnya. sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. rabbil alamin.